Lah ini kita tidak pernah tahu. Mulane wong ora usah sok wali. Kadang gue sholat nganti satu serokaat. Ape donga wudu se ati ditoto se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau donga njuk hidayah tapi be Allah diparingi hidayah. Nah pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu untuk donga untuk hidayah. Wong dekne kafir, preman. Yes pangeran nang ngersakno. Misalnya murga Umar non Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal lah. Wis pangeran sing ngeroh. Musan ping pindho jotos tiang salano pengeran. Sing kedua nih wonten tiang pedagang suru judabah tadi nopo cara sakniki pelana nopo. sing tigo makai jaran nopo cara berikut. Pelana Pokoknya pakai ada jaran aksesoris nopo. Jaran. Yo sepatu nih sak Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke dene bae. Apa nabi sabi itu tuh? Cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dan ini cerita lagi di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabnya Allah seperti, saya ne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebetulnya kita juga sering kriminal, ya wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamanya Allah tenan. Misalnya Allah ngaku hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan, eh bodoh kan? Umpomo seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai nopo? Politik. Sama kan ada menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate sen seneng ya wis ora ono ora ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane uang seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya. Jadi angel gitu. Mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane Imam Sa'roni kan. Mana sampean apa salat qobliyah salat ae, apa witir witir, apa dalail dalail wae lakon lakon ide. Rasa apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Para kembek pangeran itu sepiro. Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak sholat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyok bakul, tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sih. Bariku duhur, bariku badia walah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Nah, ini Pak, tak sholat sik. Sholat bar, mana sholatnya cepat bar. Karena itu orang geremeng, soalnya kobliyah sih. Padahal kobliyah duhur kesunatannya papat. Mbak diate, papat. Duhure, kesunatannya jamaah, aja bujian. Was. <laughs> Boyo ya wong mikir kebutuhannya wong akeh. Kue kiai wong anggur, Kiai ono sing salam template pegawai nengi kiai. Entek kobliyah ya tambah salam template ya akeh. anak supir, entah apa? Kue tambah khusuk, citram tambah apik, rizkimu tambah akeh, anak supir. Mbok wong yo mikir. Saya Saiki misalnya singgih kiai jadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah kau beli ya. Mbok wong gue mikir, malah aja geman gedeng ulama. Sak keliru klirune ulama itu paling asfaquli umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Orang ana wong sayang umat Nabi kau ulama. Jadi dua perilaku yang paling awam wis no. Kalau cek eling bapak Rian, bapakmu sepun senengane sarongan, kau santok melakukan gitu nih tiga kilo, gitu lah nih ngomong ngeras jelas, ya buatan kedunan, gitu, melampah, gue rasa sandal, gitu melaku ngonten, gue laku itu yang, beda temu ti, gitu loh delok dunia, dunia waktu itu lah, aku nanti ini mati, nera mati mati. <laughs> Wah ya malaikat Israel wah ya, harus kepengen mati kok ramati mati. Ya akhirnya orang gue eling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya kula malah rawani mati, gue malah lucu meneng. Hmm, aku ngenteni mati kok malah gue wedi mati. inilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit kurang penting. Ngerti kok ya. ada bukti. Gilo nggak tahu duit aja bingung ngomong nang mah di duit. Ya. Nak kulo ora duit malah bingung. aku malah keliru. Ya. Aku nanti duit bingung, mergo kepengen belanja. Aduh, ora duit aku pengen bobo ada guyon bapak kula. badai kamu udah tuh guyon. Jadi ini pengertian nggih jenengan. Jadi neng ikhya Uno kita busima wal wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa. Akhirnya awur-awuran, tapi ngawur songko banget seneng. Lalu gue serahkan kena hisab. Mulanya kalau berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Temen iki pinten? Nah, daftar haji sak ini tiga 30 ya. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut Kiai Fekke kan nggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing nopo wajib. Ya nggak gede nih takok kiai kon daftar kaji, bareng takok kulo, kulo nunggu murem pun patang bu, saya ket gus, pitu likur kita wis bablas tak ya. kau ilah, aku kangen tenan, kaji nabi kangen tenan umroh aku sih tanggung jawab. Tapi jari kiai kiai buat nangsal, gus perkara ini umroh aku sunat, kaji ku wajib. Kangen urano hukume, nak kangen berangkat teblok goblok. Mau kangen kok ono nopo hukume. Beda ono sunat wajib pun awong kangen nak kangen ora usah nopo hukum. Kangen tenan gue kajina nabi, ya kangen, berangkat ya umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya ini teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bah nak kangen rano ono hukume. <laughs> Nah, ana kangen ora ono hukume. Ya, wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nak kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lu kathah lho tiyang saleh ngoten Kulo Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiang top-top kula ora sejarah ya ana ngomong fasik sekelilingi. Tapi kon fasek tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong soleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Orang gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho Eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten murun, Dek. Senenge sing parek-parek masjid, ayo repot tuh. Kaya santri sing nakal wonten, kon ra modho ora gelem. Kon kon tertib ora gelem, tapi kon ngegeng terminal. Ya ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa rasul. Iku padha ora roe. Kita sholat beli badiah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis, ya berkeputusan rasa qobliyah dia. Apalagi ulama itu periwayat sejati, makanya Nabi nanti dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang kau mau nyuruh kita begini ya. Sholat lima waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya. Tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyur hadis ini. Dinyang pokoknya sak pas sih sholat limang rok, limang waktu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong beduwi muni fawawah. ini sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh ngakoni syariate jinan pas ora luweh ora kurang. Jadi pas misalnya dhuwur ya dhuwur tok asar. Tok. Fawawah la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? aflahat intah apa aflaha ini sodako dakhalal jannah wong iku ahli swarga kengagoni nglakoni syariat itu sing pas-pas wae dan ini penting jadi kita harus sepakat kau qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering kau qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam birang-birang sing supir birang-birang sing ya yes, semacam macam Mana jogeman kan anut uang abid sing bodoh gue ngerusak, iku. kok berlebihan kok wiridane ijek suwi, wacane kudu ini, Malah kadang ngono mari carane nih ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mak, Kok kita ora tau roh piye carane mencintai ini umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng teng Twitter Twitter nih masyhur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyur cerita ini saya tidak bilang soheh tapi masyur uh, eh, Sayyid Muhammad tuh pernah muka safah di di di makamnya Rasulullah ketika ada satu kelompok sof awal Nabi Sayyid Muhammad tanya hum ya Rasulullah kol hum ashabi sof kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun azimah ada kelompok yang lebih besar banyak sekali uh, terus Said Muhammad tanya, man hum ya Rasulullah, hum al Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu udah ada di negara lain. Saya sing ora sholat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? <laughs> Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh mulutnya. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya tidak azir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Ya, kue kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik neng zaman Nabi ku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya ya sing. Mulane iki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil, niku pengasuh pondok Sidogiri. Uh, itu walhasil Pak Hamid itu sowan Mbak Holil, kulo niku soleh-soleh kulo piye kan Mbak ujuk-ujuk jadi pangeran. Jadi kamane kan Pak Hamid itu orangnya soleh, khusyuk, beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat kopiah badiyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar tuh kan kecewa. Kecewanya kok khusukku jadi duit. Karena Mbah Hamid raruhin cara kita orang nggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis soan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang lasem beliau. Dalam sing disuwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab itu ya itu aja. Jawab Mbah bahwa itu rusamu. Makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya ini, tidak semua kesolehan itu gak jadi duit. Makanya kayak seperti saya Roh Mbah Dimyati Pandeglang tuh tidak kaget, tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat Wah, hanya ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim doifahu ilmu mu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model batim yang tertutup. Nah, malah nak tembanggilan jeneng misbah nak ana tamu jek ning lawang takok. Ana pokok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokah nak gak ganggu aku mulai. <laughs> Iya, iya, jajal. Iya, iya tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintahnya Nabi fal yukrim doifahu. Tapi yang tidak hormat tamu ya banyak. Ya, ya sampean tinggal ngikuti mana. Nah, nek koyo kowe ora perlu anut, niat ora Lah. <laughs> Oh malah pena kowe sampean pena. Niatan anut ora ana napa? Ora ana tamu.